Jangan ada yang ketawa. Ta'al huna. Ta'al. Ta'al. Mana kopiahnya? Hilang. Lalu kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau dilahirkan pada hari apa? Ah? Hari hari Senin bulan Rabiul Awal. Nah, tahun tahun Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir tahun pada tahun gajah. Dan ini yang paling sahih dari pendapat para ulama. Yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama adalah tanggal beliau dilahirkan. Di bulan Rabi'unil Awal. Demikian pula tahun beliau dilahirkan. Dan Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat bahwa beliau dilahirkan pada tahun gajah. Dan disebut tahun tersebut sebagai Amul Fil. Tahun gajah disebabkan karena tentara Abraha Al-Ashram yang datang ke Makkah pada saat itu untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa bala tentaranya. Dan sebagian mereka berkendaraan gajah, termasuk di antaranya Abu Raha. Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala membinasakan mereka. Dan kebinasaan mereka diabadikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Kisah tentang kebinasaan tersebut dan dikirimkannya burung-burung yang berbondong-bondong Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Dan seterusnya dari suratul fil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan akhir dari keadaan mereka dalam keadaan hina dan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka kembali ke negeri-negeri mereka di mana tubuh-tubuh mereka keadaannya seperti dimakan ulat seperti daun yang dimakan ulat faja'alhum ka'asfim ma'kul terputus dari tubuhnya sedikit demi sedikit lalu kemudian Allah Jalla wa membinasakan mereka maka Kejadian yang besar itu pun dikenal dengan penyebutan tahun gajah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lahir bertepatan dengan tahun tersebut. Dan bahkan ada yang sebagian menyebutkan bahwa beliau lahir bertepatan dengan hari kejadian itu. Yaitu pada hari Senin pada bulan Rabiul Awal Kemudian berkata Al-Hafidh Abu Al-Fida Ismail bin Umar Al-Shahir bin Kathir rahimahullahu ta'ala wa mata abuhu wa huwa hamlun dan ayahnya meninggal dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih berada di dalam kandungan ibunya hamlun yakni hamalatuhu ummu masih berada dalam kandungan ibunya wa qila ba'da wiladatihi bi ashhur dan ada pendapat yang mengatakan bahwa ayahnya meninggal setelah beliau dilahirkan beberapa bulan wa qila bi sana ada pendapat yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan eh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah lahir setahun, kemudian ayahnya meninggal. Waqila bisanatain. Dan ada pula yang mengatakan bahwa beliau telah berumur dua tahun, kemudian ayahnya meninggal. Wal masyhurul awal dan pendapat yang paling masyhur adalah yang pertama, yaitu ayahnya meninggal dalam keadaan Rasulullah alaihi salatu wassalam masih berada dalam kandungan ibunya. Dan pendapat ini adalah merupakan pendapat yang paling masyhur dan yang paling sahih insyaallah taala. Disebabkan karena adanya beberapa riwayat yang datang dari para ulama ut-tarikh yang menjelaskan tentang keadaan Rasulullah SAW di mana beliau masih berada dalam kandungan ibunya, ayahnya telah tiada. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Az-Zuhri bahwa beliau berkata lama waladat Aminatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma tuwfiya abuhu bahwa Aminah melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggalnya ayahnya. Maka riwayat dari Az-Zuhri ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW lahir dalam keadaan ayahnya telah tiada. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang hasan dari Qais bin Makhramah. Beliau mengatakan tuwfiya walid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummuhu hubla bihi. Kata Qais bin Makhramah bahwa ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan ibunya dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil dari anaknya yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan pendapat ini pula yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan ayah Nabi alaihi salatu wassalam ini meninggal di Madinah. Hal ini disebabkan karena beliau melakukan tijarah, melakukan perjalanan untuk berdagang. Waktu itu ayah Nabi Alaihissalam membawa dagangan ayahnya, yaitu kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib. Ada pula yang mengatakan bahwa tujuan ayah Rasulullah Alaihissalam pada waktu itu berangkat ke Madinah adalah untuk membeli kurma di Madinah. Kemudian setelah itu beliau meninggal, saya beliau sakit di Madinah sampai kemudian beliau meninggal pada usia yang sangat muda sekali, 25 tahun. Meninggal Abdullah ayahnya Rasulullah alaihi wassalam dan pada waktu itu ibunya dalam keadaan hamil. Dan ini adalah merupakan uh, kedudukan yatim ya yang paling tinggi berbeda keadaan dengan seorang yang telah lahir kemudian ayahnya meninggal. Ini juga yatim. Sebab yang namanya yatim adalah seorang yang ditinggal mati ayahnya dalam keadaan dia belum mencapai usia balik. Namun tingkatan yatim tertinggi itu apabila ayahnya telah meninggal sementara dia belum lahir. Ayahnya telah meninggal sementara dia belum lahir. Dan inilah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alam yajidika yatiman fa'awa. Dialah yang mendapati engkau dalam keadaan yatim. Maka dialah yang memberikan perlindungan kepadamu. Dan ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Abdullah bin Abdul Muttalib Beliau juga dikenal sebagai Az-Zabihu as thani Az-Zabihu as thani Jadi Az-Zabih orang yang akan disembelih dalam sejarah itu yang masyhur ada dua. Yang pertama adalah Ismail bin Ibrahim alaihi assalam. Dalam kisah yang masyhur dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim. Adapun yang kedua, orang yang akan disembelih yang kedua yaitu ayahnya Rasulullah yang hampir saja akan disembelih oleh ayahnya yaitu kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib. Disebutkan dalam beberapa riwayat di antaranya riwayat At-Tabari menjelaskan bahwa Abdul Muttalib dia pernah bernadar. Dalam nazarnya dia mengatakan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya berupa anak laki-laki ya sebanyak sepuluh berturut-turut sebanyak 10 berturut-turut maka dia akan menyembelih salah satunya maka lahirlah yang pertama laki-laki kedua ketiga terus sampai anak yang sepuluh laki-laki. Sehingga inilah yang menyebabkan Abdul Muttalib akan menunaikan nazarnya. Karena dia telah menetapkan nazar. Akan menyembelih salah satunya. Maka setelah berjumlah sepuluh. Maka Abdul Muttalib pun melakukan kur'ah mengundi di mana di antara sepuluh anaknya ini akan disembelih. Ketika diundi, ternyata yang keluar namanya adalah Abdullah. Padahal Abdullah ini adalah anak yang paling disayang oleh Abdul Muttalib. Dan pada waktu itu dia yang paling bungsu. Dan itu sebelum lahirnya sebelum lahirnya anak yang berikutnya dari saudara Abdullah yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib demikian pula Al-Abbas bin Abdul Muttalib waktu itu setelah Abdullah lahir maka anak laki-laki berjumlah 10 sehingga Abdul Muttalib akan bernazar dan yang keluar namanya adalah Abdullah maka dia pun akan menunaikan nazarnya namun setelah itu dia pun uh, mengambil 100 ekor unta. Mengambil 100 ekor unta dan akan mengundi antara anaknya Abdullah dengan 100 ekor unta tersebut. Yang mana dari namanya tersebut yang keluar, maka itulah yang akan disembelih. Yang mana dari anaknya uh, dari uh, keduanya, apakah itu Abdullah ataukah 100 ekor unta yang akan keluar, maka itulah yang akan disembelih lagi-lagi Abdul Muttalib mengundi di antara keduanya. Dan yang keluar adalah unta. Seratus ekor unta. Sehingga Abdul Muttalib tidak jadi menyembelih Abdullah. Dan dia menyembelih seratus ekor unta tersebut sebagai tebusan. Dari anaknya Abdullah. Dan dari Abdullah inilah lahir Rasulullah sallallahu alaihi وعلى آله وسلم Nah, maka dari sini Abdullah pun masyhur dengan penyebutan adzabih athani, orang yang akan disembelih yang kedua dalam sejarah setelah Ismail bin Ibrahim alaihi assalam. Kemudian Beliau berkata, hafizahu rahimahullahu taala alahu fi Bani Sa'ad. Lalu kemudian beliau pun disusui di kalangan Banu Sa'ad. Ini yani mencari ibu susuan. Fa'arda'athu Halimah As-Sa'diyah. Di mana Halimah As-Sa'diyah yang menyusui beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ruwina dzalika bi isnadin sahih sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh kami dengan sanad yang sahih wa aqama 'indaha fi bani sa'd nahwan min arba'i sinin lalu kemudian beliau pun tinggal bersama dengan Halimah As-Sa'diyah di tengah-tengah Banu Sa'ad kurang lebih empat tahun wa syuqqa 'an fu'adihi hunaka dan dibelahlah dada beliau di sana. Dan itu dalam kejadian yang masyhur. Kisah dibelahnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat pada saat beliau masih kecil. Ketika beliau sedang bermain-main dengan saudara susuannya. Maka inilah yang menyebabkan rasa takut pada diri Halimah Sa'diyah faraddathu ila ummihi ya maka dia pun mengembalikan itu kepada ibunya padahal dia sangat senang sekali tinggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersamanya memberikan banyak sekali barokah dalam kehidupannya nanti akan kita sebutkan Insya Allah taala tentang kisah Halimatus Sa'diyah dan awal beliau mendapati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan beliau menyusui Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka dikembalikan kepada ibunya. Karena rasa takut, khawatir akan menimpa sesuatu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kisah terbelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak hanya sekali terjadi. Yang masyhur bahwa kisah dibelahnya dada Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa terjadi bahwa kisah terbelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi dua kali. Dan ini pendapat yang paling masyhur, yang paling sahih dalam riwayat. Ada sebagian pendapat mengatakan tiga kali. Namun yang zahir bahwa terbelahnya dada Nabi alaihi salatu sebanyak dua kali. Pertama kali ketika beliau masih kecil Insyaallah taala nanti akan kita sebutkan kisahnya dan yang kedua pada saat beliau bersiap-siap untuk melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Maka beliau pun dibelah dadanya oleh malaika sebelum beliau melakukan perjalanan tersebut untuk mensucikan hati beliau alaihi salatu wassalam. Fakharajat bihi ummuhu ilal Madinah. Lalu setelah dikembalikan pada ibunya, maka Rasulullah SAW pun dipelihara oleh ibunya di Madinah. Dipelihara oleh ibunya dan suatu saat beliau membawanya ke Madinah. Tazuru akhwalahu bil Madinah di mana beliau yakni Aminah bintu Wahab mengunjungi paman-pamannya. Paman dari alah ibunya di Al-Madinah. Itu dari Banu Adi Ibnu Najjar. Ya, sebab dari Allah Ibu Aminah ya, yaitu uh, neneknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah ibunya itu ada yang dari Banu Adi Ibnu Najjar. Nah, sehingga beliau masih ada keluarga di sana dari kalangan akhwal. Tazuru akhwalahu bil Madinah. Ibunya Rasulullah alaihi salatu wassalam berziarah ke paman-pamannya di Madinah. Fatuwfiyat bil abwa wa hiya raji'atun ila Makkah. Maka meninggallah ibunya di Al-Abwa dalam keadaan beliau sedang pulang kembali ke Makkah. Walahu min al umri sittu sinin wa thalathatu ashur wa asharatu ayyam. Dan pada waktu itu beliau berumur enam tahun, tiga bulan, sepuluh hari. Waqila bal arba'u sinin. Dan ada pula yang mengatakan bahwa pada waktu itu Rasulullah alaihi salatu wassalam berumur empat tahun. Berumur empat tahun. Waqad rawa Muslimun fi sahihihi dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma marra bil abwa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala beliau melewati al abwa al abwa sebuah tempat yang ada di antara Mekah dan Madinah dan itu bukit ya gunung yang disebut Al-Abwa ada sebagian menyebutkan bahwa tempat itu disebut Al-Abwa disebabkan karena wabah yang ada yang yang biasa muncul dari dari tempat tersebut wabah penyakit maka dia masyhur dengan penyebutan al-abwa yaitu tempat meninggalnya ibu Rasulullah alaihi salatu wasallam wa huwa dahibun ila Makkah amal fathihi pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berangkat ke Makkah pada tahun peristiwa penaklukan kota Makkah Istadana rabbahu fi ziyarati qabli ummi. Maka beliau pun meminta izin kepada Rabbnya untuk mengunjungi kuburan ibunya. Fa'udhina lahu maka beliau pun diizinkan untuk mengunjungi kuburan. Fabaka wa abka man haulahu. Maka beliau pun menangis ketika mengunjungi kuburan ibunya. Dan membuat orang-orang yang ada di sekitarnya pun menangis. Wa kana ma'ahu alfu muqanna' ay bil hadid. Dan pada waktu itu yang bersama Rasulullah alaihi salatu sekitar seribu pasukan yang mereka ya bersenjata lengkap yakni mereka menggunakan penutup kepala dari besi disebutkan di sini bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim namun dalam riwayat Imam Muslim itu tidak disebutkan tempatnya tidak disebutkan ala buah dan tidak disebutkan pula berapa jumlah yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi kuburan ibunya. Dan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam As-Sirah Nabawiyah beberapa riwayat tentang kisah ziarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kuburan ibunya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Bulaidah beliau berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna biwaddan. Dan tatkala kami singgah di sebuah tempat namanya Waddan, qala maka beliau berkata maka nakum hatta atiyakum. Karena kalian tetap berada di tempat kalian, jangan kemana-mana hingga aku datang kembali kepada kalian. Fantalaqa thumma ja'ana wa huwa thaqil. Maka berangkatlah Rasulullah alaihi salatu setelah kemudian Beliau pun datang kepada kami dalam keadaan beliau merasa berat. Faqala dan beliau mengatakan inni ataitu qabra ummi Muhammad fasa'altu rabbi syafa'ah ya'ni laha famana'aniha. Sesungguhnya aku mendatangi kuburannya Ummu Muhammad, yakni kuburan ibu beliau. Maka aku memohon kepada Rabbku asy-syafa'ah agar ibu saya diberi syafaat, maka Allah Jalla wa ala melarang aku untuk memberikan syafaat. Karena ibunya mati dalam keadaan kafirah. Dan seorang yang mati dalam keadaan kafirah tidak berhak mendapatkan syafaat. Meskipun itu adalah orang yang paling terdekat nasab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ما كان والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin dan bagi seorang nabi dan kaum mukminin beristighfar kepada orang-orang kafir meskipun mereka itu adalah kerabatnya. Apabila telah jelas bahwa mereka itu dari ashabul jahim. Wa inni kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha dan sesungguhnya Dahulu aku melarang kalian untuk menziarahi kuburan, maka silahkan kalian menziarahinya. Maka di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah yang terpenting dari apa yang disebutkan dalam kandungan hadis ini tidak diperbolehkannya beristighfar kepada orang-orang yang mati di atas kekafiran yang mati dalam keadaan musyrik dalam keadaan kafir dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Jalla wa ala dan yang kedua, dari kandungan hadis ini menunjukkan diperbolehkannya mengunjungi kuburan meskipun kuburan itu kuburan orang kafir. Boleh. Sebab tujuan dari berziarah itu adalah mengingatkan akhirah. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Silakan kalian menziarahi kuburan karena itu mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat kalian. Jadi berziarah ke kuburan bukan untuk memintakan ampun, namun sebenarnya untuk mengingat akhirah dan manfaatnya kembali kepada orang yang hidup. Diriwayatkan pula Al-Baihaqi dari jalur yang lain dengan lafaz Intahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rasmi qabrin fajalas. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di satu kuburan lalu beliau duduk wa jalasa an-nasu haulahu dan manusia yang ada di sekitarnya pun mereka ikut duduk sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam duduk faja'ala yuharriku ra'sahu kal mukhatab dan pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menggerakkan kepalanya seperti sedang berbicara atau seperti sedang diajak berbicara. Thumma baka fastaqbalahu Umar. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam pun menangis. Maka Umar pun mendatanginya. Faqala lalu kemudian Umar bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Qala Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hada qabru Aminah binti Wahb." Ini adalah kuburannya Aminah bintu Wahab, yakni ibu beliau. Istazantu Rabbi fi an azura qabraha fa adinari. Aku meminta izin kepada Rabbku untuk mengunjungi kuburannya, maka Allah telah memberi izin kepadaku. Wastadzantuhu fil istighfari laha aba alai wa adrakatni riqatuha fabakait. Dan aku meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampun untuknya, namun Allah menolaknya. Maka aku pun merasa kasihan kepadanya, akhirnya aku pun menangis. Akhirnya aku pun menangis. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala bahwa ini adalah hadis yang sahih ya, yang terkumpul dari dua jalurnya dan ada riwayat-riwayat yang lain yang sanadnya sahih disahihkan pula oleh Ibn Hibban Al-Hakim Al-Zahabi dan di dalam hadis ini pula ada tambahan faedah diperbolehkannya menangis. Diperbolehkannya menangis seorang meninggal. Apakah seorang itu baru meninggal atau yang telah lama? Dan itu adalah merupakan tanda rahmat, tanda kasih sayang. Dan diriwayatkan pula dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari bahwa ketika salah satu cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sekarat anak dari Zainab dalam keadaan sekarat maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mendekatnya, sempat menggendongnya lalu kemudian beliau menangis salah seorang sahabat Sa'ad bin Ubadah mengatakan ma ya Rasulullah apa yang buat engkau menangis ini wahai Rasulullah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadhi rahmatun ja'alahu Allah azza wa jalla fi qulubi ibadihi innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Ini adalah kasih sayang. Sifat kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam hati-hati hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala merahmati di antara hamba-hambanya yang memiliki sifat rahmat, kasih sayang pula kepada orang lain. Man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak punya sifat rahmat kepada orang lain maka dia tidak akan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sebatas menangis diperbolehkan adapun yang terlarang apabila sampai kepada tingkatan an niyaha meratap berteriak-teriak karena musibah robek-robek pakaiannya bajunya mencakar-cakar pipinya atau tubuhnya disebabkan karena musibah yang menimpanya ini merupakan bentuk niyahah yang diharamkan di dalam Islam. Naam. Qala lalu berkata Umar, "Fama ra'aitu sa'atan akthar bakiya min tilka sa'ah." Aku tidak pernah melihat Rasulullah alaihi salatu wasallam paling lama menangisnya dari saat itu. Dari saat itu. Dan diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dari jalur yang lain yang semisalnya. Demikian pula Al-Hakim meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Dan diriwayatkan pula Imam Muslim dari Abu Hurairah beliau berkata, "Zara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabra ummi, fabaka wa abka man haulah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kuburan ibunya, maka beliau menangis dan membuat orang yang di sekitarnya pun menangis. Kemudian beliau bersabda, "Istazantu Rabbi fi ziyarati qabri ummi fa li." Aku telah meminta izin kepada Rabbku untuk mengunjungi kuburan ibuku, maka Allah mengizinkan aku. Wasta'dantu fil istighfari laha falam ya'dan li. Dan aku memohon meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampun kepada ibu, ibu Rasulullah. Maka Allah tidak mengizinkan aku. Fazurul qubura tudzakkirukumul maut. Maka ziarahilah kuburan. Kunjungilah kuburan. Yang demikian akan mengingatkan kalian akan kematian. Karena riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati dalam keadaan kafirah. Mati dalam keadaan kafirah. Bahkan ayah Rasulullah pun demikian. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik, "Anna rajulan qala ya Rasulullah, aina abi?" Ada seorang datang kepada Rasulullah. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, di manakah ayahku berada?" Yani di akhirah dia dimasukkan ke mana? Qala finnar. Kata Rasulullah, dalam neraka. Falamma qaffa da'ahu faqal, ketika orang ini berbalik, maka Rasulullah kembali memanggilnya lalu beliau mengatakan, Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu kedua-duanya di dalam neraka. qad rawal Baihaqi an Amir bin Sa'd an abihi qala diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas beliau berkata jaa arabiyyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ada orang badu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia bertanya kepada Rasulullah Inna abi kana yasilu wa kana wa kana fa'inahu. Dia mengatakan, ayahku dahulu dia suka bersilaturrahim. Dia melakukan kebaikan ini dan kebaikan itu. Dia menyebutkan kebaikan-kebaikan ayahnya. Di manakah dia akan dimasukkan? Di manakah dia berada? Di akhirat. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Finar. Dalam neraka. Menunjukkan kebaikan-kebaikan yang tanpa disertai dengan iman tidak bermanfaat. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Tidak ya, tidak ada yang mencegah dari diterimanya nafkah-nafkah dan infak yang mereka infakkan kecuali disebabkan karena mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka kebaikan-kebaikan tanpa disertai iman tidak bermanfaat. Qala fakahan al-arabi wajada min dhalik. Ketika mendengarkan ayahnya masuk neraka, sedih orang Badui ini. Fakala ya Rasulullah, aina abuk? Akhirnya dia pun bertanya, wahai Rasulullah, kalau ayahmu di mana? Balik bertanya dia. Ya, setelah mengetahui ayahnya masuk neraka, dia pengen bertanya pula, kalau ayahmu di mana ya Rasulullah? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Haitsuma mararta biqabri kafirin fabashshiru bin nar." Di mana saja kamu melewati kuburannya orang kafir, sampaikan kabar kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan neraka. Waktu itu Arab ini ketika datang kepada Rasulullah belum masuk Islam. Ya. Sehingga dia datang kepada Rasulullah bertanya dengan pertanyaan ini, di mana ayahku? Itu belum masuk Islam. Lalu dia bertanya lagi, di mana ayahmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, di mana saya kamu melewati kuburan orang kafir, sampaikan berita kepada mereka akan siksaan Allah terhadap mereka, siksaan neraka. Setelah itu orang badu ini pun masuk Islam. Lalu dia pun mengatakan Lokat kalafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ban ma marartu biqabri kafin illa basyartuhu binar. Sungguh Rasulullah alaihi wasallam telah membebani aku dengan satu yang membuat aku capek membuat aku lelah. Setiap aku melewati kuburan orang kafir, aku menyampaikan kabar bahwa mereka akan disiksa dalam neraka. Bayangkan kuburan orang kafir sekian banyak. Sehingga kata beliau sungguh Rasulullah telah membuat aku lelah ya. Nah, di mana saja kamu melihat kuburan orang kafir, beritakan bahwa dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Akar riwayat-riwayat ini ma'asyar rahimakumullah membantah pendapat sebagian mereka bahwa ayah Rasulullah masuk surga atau ibu Rasulullah adalah seorang muslimah atau dimasukkan ke dalam jannah tanpa ada riwayat sama sekali. Namun hanya sekedar perasaan. Mereka menyangka bahwa dihukuminya kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk neraka ini adalah menunjukkan mengkosoh Seakan-akan merendahkan Rasulullah. Seakan-akan demikian persangkaan mereka. Dari mana persangkaan seperti ini? Ya. Kafirnya anak Nabi Nuh alaihissalam tidak menyebabkan berkurangnya kedudukan Nuh alaihissalam. Nah, kafirnya ayahnya Ibrahim alaihissalam tidak menyebabkan berkurangnya kedudukan Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Nah, demikian pula sebaliknya, ya, imannya seorang istri Fir'aun tidak menyebabkan turun derajatnya disebabkan kafirnya suaminya. Namun masing-masing akan membawa iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Oleh karena itu Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah beliau berkata setelah menyebutkan hadis-hadis ini dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Kata beliau, "Wa kaifa la yakunu abawahu wajadduhu alaihi salatu wassalam bihadhihi sifah fil akhirah wa qad kanu ya'buduna al-wathan. Kenapa tidak? Kedua orang tua, demikian pula kakeknya Rasulullah alaihi salatu wassalam mendapatkan sifat ini yaitu mereka termasuk dalam ahlun nar dalam kehidupan akhiratnya sebab dahulu mereka itu menyembah berhala menyembah patung dari selain Allah hatta matu walam yadinu bidini Isa bin Maryam alaihi salam sehingga mereka meninggal dalam keadaan mereka belum berkeyakinan dengan agamanya Isa bin Maryam. Yani sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kan masih ada agamanya Ahlul Kitab. Ya. Masih ada bakaya dari Ahlul Kitab. Dan mereka tidak beriman. Menunjukkan bahwa hujah telah sampai kepadanya, namun mereka tetap berada di atas kekufurannya wa kufruhum la yaqdahu fi nasabihi alaihi salatu wassalam. Nah, ini kekafiran mereka, kekafiran orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah merusak nasab keturunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lianna ankihatal kufari sahihah. Sebab pernikahan-pernikahan orang kafir itu sahih. Sah. Ya. Pernikahannya sah. Jadi sama sekali tidak merusak nasab keturunan Rasulullah alaihi salatu wassalam Ala tarahum yuslimuna ma'a zaujatihim? Tidakkah kalian melihat bahwa yang dahulu mereka itu kafir, di sana ada keluarga yang kafir, suami istri kafir, keduanya masuk ke dalam Islam, ya mereka masuk Islam bersama dengan istri-istri mereka. Ya, fala yalzamuhum tajdidul 'aqdi wala mufaraqatuhunna dan tidaklah mesti untuk memperbaharui akad nikah lagi. Jadi kalau ada orang dahulunya kafir dan kafirah, mereka suami istri, begitu masuk Islam nggak perlu lagi akad baru. Ya. Karena akad yang terjadi pada saat mereka sebelum masuk Islam itu adalah akad yang disahkan di dalam Islam. Apa yang menurut mereka pada waktu itu sah, maka ketika mereka masuk ke dalam Islam itu pun dianggap sah. Pernikahan ahlul kitab suami istri menikah di gereja. Pernikahan Yahudi, suami istri menikah di tempat ibadahnya mereka dengan tata cara mereka. Begitu mereka masuk Islam, nggak perlu memperbaharui akad. Tidak perlu memperbaharui akad. Nah, dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang hal ini. Idh kana yajuzu fil Islam. Nah, yang semisalnya pun diperbolehkan di dalam Islam. Wabillahi taufiq. Qultu berkata Al-Hafiz Mukathir dalam Siratul Nabawiyah wa ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam an abawaihi wa jaddi Abdul Muttalib bi annahu min ahli nar la yunafi al-hadith al-warid min turuq mutaaddidah adfal wal majanin والأطفال sum yumtahanuna fil 'arasati yawm al-qiyamah. bahwa pemberitaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedua orang tuanya, demikian pula kakeknya Abdul Muttalib bahwa mereka adalah penghuni neraka, itu tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah SAW bahwa ahlul fatrah itu akan diuji nanti di Arasat pada yaumul qiyamah. Jadi ada orang-orang akan diuji. Orang yang ketika datang Islam dia gila. Orang yang ketika Islam datang dia pikun sehingga dia tidak mampu memikirkan Islam. Seorang hidup di zaman fatrah zaman ketika uh, tidak ada hidayah pada waktu itu sehingga Islam tidak sampai kepadanya sehingga tidak ditegakkan hujah di dunia sampai dia meninggal seperti itu keadaannya Allah Jalla wa'ala berfirman wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula kami tidaklah menyiksa satu kaum sampai kami mengutus rasul yakni sampai ditegakkan ditegakkannya hujah risalah kepadanya Sampai ada bayan penjelasan kepadanya. Nah, nah orang-orang yang seperti ini ketika mereka meninggal belum ditegakkan hujah, maka mereka dikumpulkan di arasat pada yaumul qiyamah dan mereka akan diuji di arasat tersebut. Ujiannya mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Yang taat maka tatkala mereka melemparkan diri mereka ke dalam neraka, neraka itu menjadi dingin, menunjukkan mereka taat dan mereka pun dimasukkan ke dalam jannah. Adapun yang diperintahkan masuk ke dalam neraka, lalu kemudian mereka enggan, menunjukkan mereka membangkang, ya itulah ujian mereka. Maka mereka dilemparkan ke dalam neraka. Dari apa yang kita sebutkan ini, ma'asyarul rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa apa yang disebutkan oleh sebagian mereka bahwa orang tua Rasulullah itu mukmin, mukminah ini sama sekali tidak didasari di atas landasan dalil. Pernyataan kita bahwa kedua orang tua Rasulullah itu kafir itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang sahih yang tidak ada keraguan dalam kesahihannya dan Rasulullah sendiri yang menyatakan demikian dan itu sama sekali tidaklah menyebabkan turunnya martabat dan kedudukan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, di sini ya, Syekh Al-Albani dalam Sahih as Nabawiyah panjang lebar beliau menjelaskan tentang uh, hal ini dan membantah pendapat mereka sebagian mereka yang mengatakan bahwa orang tua Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mukmin dan mukminah. Tapi saya kira sampai di sini insyaallah kita jelaskan wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله